Jemaah sekalian, ini adalah pertengahan bab 36. Pertengahan bab 36 berarti bab 35 setengah. Berarti kita tepat berada di tengah-tengah kitab ini. Karena kitab ini terdiri dari 67 bab. Berarti setengahnya berapa? 35 setengah ya? Iya. Atau sudah lewat sedikit? Iya, <laughs> lewat sedikit. Lewat satu atau dua bab. Jadi Masya Allah, ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat ini. Kita sudah lewat sedikit dari pertengahan bab. Berarti tinggal sedikit lagi. Tinggal 30 berapa? 33 bab. Iya. Kita lanjutkan pembahasan bab tentang riya. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah al Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Secara marfu, secara marfu artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana aghna syuraka'a an syirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa melakukan satu amalan yang dia mempersekutukan aku dalam amalan tersebut dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia bersama kesyirikannya tersebut. Rawahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian, inilah dalil yang kedua di dalam bab tentang riak, bab yang ke-36. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahaya dosa syirik bahaya perbuatan dosa syirik. Dan sebelumnya menjelaskan kepada kita bahwa Allah adalah zat yang maha cukup atau maha kaya. Tidak membutuhkan sekutu sedikit pun. Kemudian Allah tegaskan bahwa amalan yang dilakukan oleh seseorang dan dia mempersekutukan Allah dalam amalan tersebut, maka Allah akan tinggalkan dia bersama kesyirikannya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Allah murka kepadanya dan Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya. Amalannya terhapus. Maka bahaya syirik yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini adalah terhapusnya amalan orang yang melakukan dosa syirik atau terhalang diterima oleh Allah. Allah tidak akan menerima amalannya. Allah tinggalkan dia, Allah biarkan dia. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang orang-orang yang dulu di dunia melakukan riya dalam amal ibadah mereka mereka kelak menghadap Allah di hari kiamat mengharapkan balasan terhadap amalan mereka mengharapkan balasan terhadap amalan mereka. Maka apa yang terjadi pada mereka jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka. Allah berfirman kepada mereka di hari kiamat, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza." Pergi kalian. Temui orang-orang yang dulu kalian pertontonkan kepada mereka amalan kalian ketika di dunia. Kemudian lihatlah, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Jadi amalan mereka terhapus. Kenapa? Karena ria itu termasuk kategori kesyirikan. Apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, riak bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Syirik besar apabila motivasi utama atau niat utama seseorang untuk beribadah kepada Allah bukan untuk mendapatkan balasan dari Allah, melainkan agar dipuji oleh orang. Atau bahkan nggak ada niat sama sekali ibadah, cuma pingin dipuji oleh orang. Maka ini adalah syirik besar. Dan syirik kecil, kalau riaknya hanya sedikit. Niat utamanya dia sholat, dia puasa, dia zakat untuk beribadah kepada Allah. Lalu tercampur sedikit riak. Tercampur sedikit keinginan, pingin juga dipuji orang. Maka itu adalah syirik kecil. Nah, apabila syirik besar, menghapuskan seluruh amalannya. Bukan hanya amalannya tersebut, tapi seluruh amalan yang pernah dia kerjakan. Tapi apabila riaknya syirik kecil, maka hanya menghapuskan amalan yang menyertainya. Sebagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Ini maknanya syirik besar, terhapus seluruh amalan. Tetapi kalau syirik kecil, maka dia hanya menghapus amalan yang menyertainya. Iya. Jadi, hadis yang mulia ini jemaah sekalian menjelaskan kepada kita sia-sia amalan yang dilakukan seseorang yang berbuat syirik. Sia-sia amalannya. Termasuk bentuk kesyirikan adalah riak. Amalannya terhapus. Bahkan kelak di hari kiamat, mereka akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka disuruh minta balasan kepada orang-orang yang dulu mereka perlihatkan amalan mereka ketika di dunia. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis berikutnya juga masih menjelaskan kepada kita tentang bahaya riak. Subhanallah, nampaknya, oh ya betul, Hadis berikutnya. Hadis yang ketiga dan ini dalil terakhir di dalam bab ini. Mu'alif rahimahullah taala berkata wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridhoi beliau secara marfu. Marfu itu artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah kalian wahai para sahabatku, aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada al-masihid dajjal. Qalu bala. Para sahabat mengatakan, tentu saja ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afwan, syirik yang tersembunyi. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik yang tersembunyi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, contoh syirik yang tersembunyi. Yakumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajulin seseorang yang berdiri untuk sholat, kemudian dia perindah sholatnya, dia bagus-baguskan, dia perlihatkan sebagai orang yang sedang sangat khusyuk dalam sholatnya, dan lain-lain. Kenapa? Karena dia mengira ada orang yang sedang memperhatikannya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Jamaah sekalian, inilah Hadis yang berikutnya yang menjelaskan kepada kita bahaya riak. Betapa dahsyat bahayanya sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, ini yang lebih aku takutkan menimpa kalian melebihi Al-Masih Dajjal. Karena waktu itu para sahabat sedang berbicara tentang bahayanya Dajjal ketika dia muncul. Luar biasa jemaah sekalian. Kalau kita baca fitnah Dajjal, itu luar biasa banyak orang-orang yang tadinya beriman menjadi kafir. Menjadi pengikut Dajjal. Banyak sekali yang terjerumus dalam kekafiran menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman. Tapi ternyata jemaah sekalian, ada yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa kita. Yaitu syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi apa yang dimaksud syirik yang tersembunyi? Tersembunyi di dalam hati kita. Orang melihat kita, masya Allah, ahli ibadah, rajin ibadah. Dahinya saja ada totok dua, sudah hitam. Kemana-mana pakai peci, pakai gamis. Pokoknya penampilan ahli ibadah. Tetapi Allah Maha Tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ternyata asyirkul khafi syirik yang tersembunyi. Itulah riak. Tersembunyi dalam hati kita. Orang menilai kita sebagai ahli ibadah, tapi Allah Maha Tahu. Ternyata kita adalah pelaku dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Kemudian Nabi SAW berikan contoh. Orang yang sholat, nampaknya ada yang memperhatikan dia sholat, lalu dia bagus-baguskan sholatnya. Hati-hati jamaah sekalian. Walaupun mungkin awalnya dia ikhlas, tapi di pertengahan sholat, nampaknya ada yang lihat saya nih. Maka dia bagus-baguskan sholatnya. Dan ini hanya contoh. Berlaku untuk semua ibadah. Makanya, perlu kita jaga keikhlasan kita, bukan hanya dari awal, bahkan sepanjang ibadah. Perlu terus kita jaga. Karena kalau awal ikhlas, pertengahannya masuk riak dan kita biarkan, maka Apakah ibadahnya batal atau pahalanya batal? Tergantung ibadahnya. Karena ada ibadah yang satu kesatuan, satu paket. Dari awal dan akhirnya berhubungan. Maka semua ibadahnya itu pahalanya batal, hilang. Kalau ibadahnya satu kesatuan atau satu paket berhubungan antara awal dengan akhirnya. Contohnya sholat. Makanya kalau ada orang sudah tahiyat akhir, kemudian buang, buang angin. Apa yang harus dia lakukan? Pergi berwudu. Setelah wudu dia sholat lagi. Apakah tinggal lanjut tahiyat akhir atau mulai dari awal? Mulai dari awal kan? Begitu pula orang yang berpuasa. Kalau seandainya dia batal puasa, lima menit menjelang maghrib. Maka dia harus mengkodok puasanya. Apakah tinggal kodok lima menit? Tidak. Harus dari awal. Ini ibadah yang satu paket dari awal sampai akhir berhubungan. Jadi kalau dia awalnya ikhlas, terakhir-terakhirnya ria, semuanya terhapus amalannya. Beda dengan ibadah yang tidak berhubungan antara awal dan akhirnya. Contohnya baca Quran. Dia baca Quran 50 ayat ikhlas. Masuk ayat 51 sudah ria maka 50 yang pertama ikhlas dia tetap dapat pahalanya, yang berikutnya karena ria terhapus pahalanya. Iya. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Akan menghapuskan amal ibadah kita. Dan kata Nabi SAW, solat di sini hanya sebuah contoh. Ini berlaku untuk semua ibadah. Oleh karena itu jemaah sekalian, karena Nabi SAW mengatakan, ini adalah syirik khofi syirik yang tersembunyi. Disitulah terletak salah satu bahayanya yang terbesar. Karena dia tersembunyi. Tersembunyi di dalam hati. Bahkan disifatkan dalam sebagian riwayat, dia bagaikan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Artinya samar sekali, tersembunyi. Begitu samar, sehingga jemaah sekalian perlu ada usaha keras dari kita untuk menghindari penyakit ria ini. Iya. Dan beda dengan orang melakukan dosa terang-terangan. Mungkin dia malu. Tapi ketika dia melakukan syirik yang tersembunyi, dia nggak malu sama orang. Orang nggak bisa lihat. Jadi di situ bahayanya. Bahaya yang lain jemaah sekalian, Ria itu sendiri adalah sifat orang-orang munafik. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah berfirman tentang solatnya orang-orang munafik, yura'unan nasah. Mereka sekedar ingin mempertontonkan kepada manusia. Makanya dahulu, di masa Nabi SAW, solat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Kenapa jemaah sekalian? Dulu nggak ada lampu, gelap. Nggak ada yang melihat mereka. Maka berat mereka kerjakan. Sebab yang mereka inginkan adalah pujian manusia. Kemudian jemaah sekalian, bahaya yang lain. Ria itu juga adalah sebab kehancuran umat. Ini yang perlu kita sadari. Ingin umat Islam menjadi jaya, ingin umat Islam menjadi kuat, yang pertama harus kita bereskan adalah hubungan kita dengan Allah. Sebab kekuatan dan kejayaan umat Islam itu datang dari pertolongan Allah. Bagaimana mungkin Allah menolong kita kalau hubungan kita dengan Allah tidak beres? Hubungan kita dengan Allah tidak baik. Allah hanya akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bahkan Allah telah berjanji menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa di muka bumi sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian akan membuat mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari saat radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali karena orang-orang lemah kalian dan dalam lafaz An-Nasa'i innama yansurullahu hadhil ummah bidaifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Perhatikanlah hadis yang mulia ini jemaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hanyalah menolong umat ini karena orang-orang lemahnya. Karena apanya mereka? Karena tiga. Yang pertama, doa mereka. Yang kedua, solat mereka. Yang ketiga, ikhlasnya mereka. Jadi jemaah sekalian, ikhlas adalah sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada umat ini. Maka apabila keikhlasan kita rusak dengan riak, itu adalah sebab kehancuran kita. Bagaimana mungkin Allah menolong kita? Amal ibadah kita saja sudah terhapus. Bahkan orang yang sudah selesai beramal, kemudian merasa ujub, itu juga dapat menghapuskan amalannya dan membuat dia celaka. Oleh karena itu, ketika dahulu para sahabat dalam perang Hunain merasa ujub dengan jumlah mereka, merasa kagum dengan banyaknya pasukan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada para sahabat ketika itu. Lalu para sahabat segera bertobat kepada Allah dan kembali Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Dan Allah ingatkan tentang ini dalam firman-Nya, "Idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'ah." Ketika kalian kagum, ketika kalian merasa ujub dengan jumlah besar kalian, maka ternyata itu kata Allah tidak menolong kalian sedikit pun. Karena pasukan Islam ketika itu berjumlah 12.000 orang. Sedangkan orang kafir hanya sekitar 3 atau 4 ribu. Jadi 3 atau 4 kali lebih lemah. Tapi di awal pertempuran mereka berhasil memukul kaum muslimin. Kenapa? Karena ada penyakit hati. Ketika kaum muslimin bertobat, lalu Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, orang yang berpenyakit hati seperti riak dan ujub itu menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini di antara bahaya riya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, bahaya riya yang paling penting kita pahami ria itu adalah syirik dan syirik adalah dosa terbesar. Dan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Padahal ria ini juga bisa menjadi syirik besar, bukan hanya syirik kecil. Kalau begitu jemaah sekalian, bagaimana terapinya? Bagaimana solusinya agar kita selamat dari penyakit riak? Yang pertama adalah kuatkan keimanan kita. Sampai kita mencapai derajat ihsan. Kenapa jemaah sekalian? Karena hakikat orang yang riak dalam ibadah itu disebabkan oleh lemahnya keimanan sehingga dia dia masih menginginkan pujian manusia dibandingkan balasan dari Allah. Dan juga karena dia belum mencapai derajat ihsan. Apa itu derajat ihsan? Antabudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka dia senantiasa melihatmu tapi karena imannya lemah dan dia belum sampai derajat ihsan, yang dia pikirkan, yang dia inginkan dilihat oleh manusia, bukan dilihat oleh Allah. Maka ini sebenarnya sumber utama terjadinya riak karena lemahnya keimanan. Kalau begitu harus dikuatkan keimanan. Bagaimana menguatkan keimanan? Menuntut ilmu. Mengenal Allah, mengenal syariatnya. Demikian pula bergaul dengan orang-orang beriman dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Demikian pula berdoa kepada Allah minta dikuatkan keimanan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, bagaimana terapi riak? Perlu adanya usaha dan perjuangan. Ikhlas itu adalah amalan, amalan hati. Dan amalan perlu perjuangan, perlu usaha dan semakin kotor hati kita jemaah sekalian, maka berarti kita harus semakin besar berusaha untuk menghilangkan kotoran itu. Ini butuh perjuangan. Sampai-sampai Imam Sufyan al-Thawri, imam besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an adda alaiya min niyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Aku tidaklah mengobati satu penyakit yang lebih berat bagiku melebihi penyakit pada niatku. Karena hatiku selalu berubah-rubah. Itu karakter hati jemaah sekalian. Mudah berubah-rubah. Maka perlu usaha. Kapan mulai berusaha? Sebelum beramal, sepanjang beramal, dan setelah beramal. Artinya sepanjang hidup kita. Karena sepanjang hidup kita, kita berusaha untuk ikhlas dan jauh dari penyakit riak, ujub dan sombong. Subhanallah, itulah jemaah sekalian. Harus adanya usaha. Dan Allah akan menolong kita itu juga bergantung pada sejauh mana usaha kita. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Rasulullah SAW bersabda, Man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa berusaha untuk sabar, Allah akan menyabarkannya. Maka demikian pula siapa yang berusaha untuk ikhlas, Allah pun akan menolongnya. Yang ketiga jemaah sekalian, bagaimana terapi penyakit ini adalah berdoa. Memohon kepada Allah agar ditolong untuk dihilangkan penyakit ria ini. Sebagaimana doa yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini di antara doanya. Kalau memang tidak hafal tidak apa-apa kita berdoa dengan doa yang umum atau bahkan dengan bahasa kita ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Karena jemaah sekalian, tidaklah kita bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Maka mohonlah pertolongan kepadanya. Kemudian terapi yang berikutnya jemaah sekalian, yang keempat. Ingat bahaya riak di dunia. Apa bahaya riak di dunia? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma Allahu bihi." Waman ra'a ra'allahu bihi. Barang siapa yang melakukan sum'ah beribadah diperdengarkan kepada makhluk supaya mendapatkan pujian, maka Allah akan perdengarkan kejelekannya. Dan barang siapa yang melakukan riak, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya. Ini jemaah sekalian, balasan di dunia kepada orang-orang yang beribadah namun niat mereka tidak ikhlas, ingin dipuji orang, maka Allah akan menampakkan kepada manusia aslinya mereka seperti apa. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, kalau Allah tampakkan itu di akhir hayat. Na'udzubillah. Berarti itu suul khatimah. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, "Inna ar-rajulah layak layak malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alaihi alkitab malu bi amali ahli nar fayadkhuluha sesungguhnya seseorang melakukan amalan penghuni surga sepanjang hidupnya namun dia telah didahului oleh satu takdir di akhir hayatnya hampir-hampir tidak ada jarak lagi antara dia dengan surga kecuali satu hasta artinya dia sudah mau mati kalau dia mati sudah, ditetapkan dia penghuni surga. Dekat sekali sudah, dia dengan surga. Lalu dia melakukan amalan penghuni neraka. Akhirnya dia mati masuk neraka. Pertanyaannya jemaah sekalian, mungkinkah orang yang sepanjang hidupnya beramal baik, tapi di akhir hayat mendapatkan hukuman dari Allah? Karena jemaah sekalian bisa jadi dosa yang kita kerjakan adalah hukuman atas dosa sebelumnya. Mungkinkah itu terjadi? Orang yang melakukan amal kebaikan sepanjang hidupnya, sudah mau mati, Allah berikan hukuman. Apa hukumannya? Dia dijerumuskan dalam perbuatan dosa. Akhirnya mati su'ul khatimah. Jawabannya jemaah sekalian, kalau benar yang dia lakukan itu amal kebaikan, maka itu tidak mungkin. Gak mungkin. Dia sepanjang hidupnya beramal baik, lalu di akhir hayat Allah sesatkan dia. Sebab apa yang selanjutnya adalah balasan terhadap yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya baik, pasti balasannya adalah kebaikan. Ternyata disebutkan dalam riwayat yang lain. Dan begitulah hadis Nabi SAW. Satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Fima yabdulin nas. Ternyata dia beramal baik sepanjang hidup itu hanya di mata manusia. Sedangkan Allah maha tahu hatinya hatinya rusak, hatinya kotor dengan penyakit riak. Maka di akhir hayat Allah perlihatkan kepada manusia ini aslinya orang tersebut. Ini jemaah sekalian, balasan di dunia ingat yang akan menimpa orang yang riak. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, ingat bahaya di akhirat. Apa bahaya di akhirat? Tadi sudah kita sebutkan di antaranya. Amalannya terhapus. Dan dia diusir tidak mendapatkan pahala atau balasan terhadap amalannya. Dan juga jemaah sekalian termasuk bahaya riak di akhirat adalah orang-orang yang riak dalam beribadah ini termasuk orang-orang yang pertama diazab oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama akan diazab pada hari kiamat ada tiga orang. Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang alim, orang yang berilmu tentang agama atau pembaca Al-Quran. Pintar Al-Quran. Yang ketiga, orang yang rajin sedekah. Tiga orang ini jemaah sekalian, ahli ibadah. Yang pertama diazab pada hari kiamat. Kenapa? Karena yang pertama, yang mati syahid, ternyata dia berjihad supaya dipuji sebagai pemberani. Bukan karena Allah semata-mata. Yang kedua, orang yang belajar ilmu agama atau belajar Al-Quran sampai dia menjadi alim, menjadi ahli Al-Quran. Ternyata bukan karena Allah, namun supaya disebut alim atau qari. Disebut orang berilmu, disebut ustadz besar, dai hebat, ahli baca Quran. Itu yang dia harapkan, pujian orang. Bukan karena Allah semata-mata. Dan yang ketiga yang bersedekah adalah supaya disebut sebagai orang yang dermawan. Maka jemaah sekalian, ini yang kelima, ingatlah bahaya riak di akhirat. Bahaya riak di akhirat sangat dahsyat. Kalau kita selalu ingat bahaya perbuatan dosa jemaah sekalian, ini termasuk penghalang bagi kita melakukan dosa tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa ria akan menghapuskan amal ibadah kita yang telah kita lakukan. Ah, terus pada perang Hunain eh, para sahabat sempat ada ria di dalam hati mereka sehingga Allah pada awal-awalnya eh, istilahnya mengkocar-kacirkan pasukan mereka dan ketika mereka bertobat Allah menolong mereka. Yang ingin saya tanyakan apa apakah ketika kita terbersit dalam hati kita ria dan amal ibadah kita terhapuskan dan kita langsung beristighfar atau bertobat, apakah amal ibadah itu tetap hilang atau bisa kembali? Baik. Nah, terima kasih. Ya. Yang pertama tadi yang kita ceritakan pada perang Hunain itu bukan riak tapi ujub. Yaitu para sahabat merasa kagum dengan jumlah pasukan mereka yang besar. Maka ini termasuk penyakit hati yang membuat Allah murka sehingga Allah memberikan hukuman kepada para sahabat di awal. Ketika mereka bertobat, Allah kemudian memberikan pertolongan kepada mereka. Akhirnya perang Hunain dimenangkan oleh kaum muslimin. Iya. Kemudian apabila ria itu muncul di tengah ibadah, lalu kita berusaha menolaknya, apakah amal ibadah kita juga terhapus? Jawabannya tidak. Bahkan itu yang harus kita lakukan. Masalahnya adalah kalau kita biarkan kita biarkan ria terus menggerogoti hati kita, maka hancur ibadah kita. Tapi kalau kita berjuang menghilangkannya, bahkan kata para ulama, orang yang berjuang untuk menghilangkan ria termasuk mujahid. Orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia masuk dalam firman Allah, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada kedudukan Robnya, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Dan riak termasuk hawa nafsu. Maka surga adalah tempat tinggalnya. Jadi kata para ulama, orang yang berjuang menghilangkan riak masuk di dalam ayat tersebut. Dia berjuang menghindarkan dirinya dari hawa nafsu. Maka surga baginya. Iya. Yeah. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Kalau muncul riak, hilangkan. Hilangkan, luruskan kembali niat kita. Semata-mata kita harapkan pahala untuk Allah. Jadi memang niat ini, niat yang ikhlas dalam ibadah, itu dibutuhkan bukan hanya di awal ibadah. Bahkan sepanjang ibadah kita. Kalau kita sadari sudah mulai bengkok, luruskan kembali. Bengkok lagi, luruskan lagi Demikian seterusnya jemaah sekalian. Wallahu alam. Ada yang lain silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, apabila kita melakukan ria maka akan terhapus amalan yang kita ria akan tersebut kan Ustaz. Uh, kalau anda tidak salah ada hadis dari Rasulullah bahwasanya ada juga orang yang terhapus amalnya ketika uh, apabila orang tersebut dalam kesendiriannya dia melakukan dosa maka akan hapus amalannya. Nah, kalau ria tadi kan ada yang dilakukan, amalan yang dilakukan. Sedangkan ketika dia bersendirian itu amalan yang mana yang terhapuskan Ustaz? Jazakallahu khair. Jemaah sekalian, syirik adalah penghapus dosa. Adapun dosa-dosa selain syirik maka kita butuh dalil-dalil secara terperinci untuk menyatakan dia terhapus amalannya. Ya. Yang ditanyakan kalau melakukan dosa secara bersendirian maka terhapus amalannya. Saya belum tahu dalilnya secara khusus. Apakah ada dalil orang yang mungkin beribadah ikhlas ketika dilihat orang Ketika dia tidak dilihat orang, dia melakukan dosa maka terhapus amalannya. Saya belum tahu dalilnya secara khusus. Wallahu alam. Tapi kalau yang dimaksudkan dia berbuat syirik, ketika bersendirian maka terhapus amalannya dan ini nggak ada pengaruh dia berbuat di kesendirian atau di itu tidak ada pengaruhnya kalau dosanya adalah dosa kesyirikan apabila itu adalah syirik besar yang terhapus adalah seluruh amalannya. Apabila itu adalah syirik kecil, yang terhapus adalah amalan yang menyertainya. Nah, yang dimaksud syirik kecil, yang menghapus amalan yang menyertainya adalah riak. Kalau itu, dalil-dalilnya jelas. Tapi kalau yang ditanyakan oleh Al-Akh tadi, saya belum tahu dalilnya, wallahu alam. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung dengan pertanyaan pertama. Kalau kita e, merasa riak pada sekarang, bagaimana kita setelah mendapatkan ilmu seperti ini, kita yakin kemarin kita melakukan hal tersebut. Kita sholat, ternyata kita riak, ada keriaan. Atau mungkin 10 tahun yang lalu, pada saat kita bermusabah, kita ingat, oh dulu saya pernah riak. Apa yang kita harus lakukan setelah kita tobat? apakah kalau misalnya sholat kita harus mengkodok sholat kita kita melakukan lagi atau kita melakukan amalan sunnah sebanyak-banyaknya untuk mengimbangi atau untuk e, membalas e, kesalahan Baik. yang kita lakukan di masa lampau. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, tentang amalan yang ditinggalkan, amalan sholat atau contoh lain puasa yang ditinggalkan di masa dahulu atau tidak sah di masa dahulu. Ya. Maka pertama kewajiban kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah harus dikodok? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang lebih kuat insya Allah tidak ada kewajiban kodok. Karena ditinggalkannya dengan sengaja dalil-dalil yang memerintahkan kodok hanyalah apabila ditinggalkan tanpa sengaja. Contohnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menama an salatin au nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari satu solat atau lupa, maka hendaklah dia mengkodoknya ketika dia ingat. Ini hadis yang menjelaskan tentang kodok. Kenapa dia harus kodok? Karena lupa atau tertidur. Berarti nggak sengaja. Atau misalkan macet parah di jalan, nggak mungkin dia berhenti untuk sholat, berarti nggak sengaja. Bukan kesengajaan dia, bukan kemauan dia, tapi keadaan yang mengharuskan seperti itu. Maka ini boleh dikodok. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, sampai waktunya habis, maka pendapat yang lebih kuat tidak ada lagi kodok. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya kodok itu hanyalah ditinggalkan tanpa sengaja. Kalau begitu bagaimana solusinya? Di samping bertobat, ya banyak, perbanyak kebaikan. Perbanyak kebaikan yaitu solat-solat sunnah atau amalan-amalan sunnah. Solat-solat sunnah itu enggak ada batas. Boleh kita solat sunnah kapanpun, dimanapun. Solat sunnah mutlak. Kapan saja dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kecuali di tempat terlarang seperti di WC dan di kuburan dan di waktu terlarang, yaitu di lima waktu. Solat sunnah mutlak, solat sunnah yang tidak punya sebab. Nggak ada sebab apa-apa. Ini boleh kita kerjakan kapanpun kecuali di lima waktu terlarang, yaitu pada subuh sampai matahari terbit. Kemudian yang kedua ketika matahari terbit sampai terbit secara sempurna. Kemudian yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita sampai dia tergelincir. Kemudian yang keempat, ba'da asar sampai matahari tenggelam. Yang kelima, ketika matahari mulai tenggelam sampai sempurna tenggelamnya. Ini lima waktu yang terlarang untuk sholat sunnah. Selain itu, boleh. silakan saja melakukan sholat sunnah mutlak, umum. Terserah kita dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam atau kebaikan apapun kita perbanyak agar menutupi amal-amal keburukan kita. Wallahu alam. Mungkin ada yang lain silahkan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana misalnya eh, kita menunjukkan amal kebaikan, entah itu maupun sholat, eh, ngaji dan lain sebagainya, tetapi ini sebagai menunjukkan uh, ingin ada sedikit kebanggaan buat orang tua. Jadi tunjukannya orang tua itu biar bangga, tapi ke orang tua gitu tujuannya. Terus atau tuj dengan tujuan dakwah, misalnya kita memamerkan amal-amal soleh kayak seperti sholat, agar dicontohi, diikutin misalnya orang tua kita masih awam atau adik-adik kita itu Baik. itu termasuk syirik atau gimana? Baik. Jemaah sekalian, tadi sudah kita jelaskan definisi ria atau pada pertemuan sebelumnya. Ria itu artinya memperlihatkan amalan agar mendapatkan pujian. Jadi kalau seseorang memperlihatkan amalan untuk tujuan bukan mendapatkan pujian, maka bisa jadi itu kebaikan besar bahkan. Contohnya apa? Untuk berdakwah. Ini bagus. Ini sangat bagus. Makanya, sholat berjamaah bagi laki-laki wajib, sholat wajib berjamaah itu kita lakukan di masjid. Yang sunnah lebih afdal di rumah. Supaya anak istri kita melihat kita sholat di rumah. Di samping mereka melihat kita sholat, mereka juga belajar tata, tata cara sholat yang benar. Jadi ini maksud yang baik. Ya. Dan juga orang tua senang kalau kita beribadah. Maka kita niat menyenangkan orang tua juga tidak mengapa. Tapi kalau kita niat pingin dipuji oleh orang tua, maka masuk di sini. Masuk dalam perkara ria. Jadi jemaah sekalian, bahkan itu adalah ibadah kalau kita niat untuk diperlihatkan diperlihatkan kepada orang demi agar mereka meneladani kita. Ya. Nabi SAW sampai pernah sholat naik di atas mimbar. Tapi mimbarnya bukan kayak gini. Ya. Kalau kayak gini, bagaimana cara naiknya? Ya. Nabi SAW pernah sholat naik di atas mimbar. Apa tujuannya? Supaya dilihat oleh para sahabat. Yang di belakang pun bisa lihat. Karena kalau beliau nggak naik, yang di belakang nggak bisa lihat. Sampai-sampai Nabi SAW naik di atas mimbar supaya yang di belakang bisa lihat. Kemudian beliau bersabda, Inna "Innama fa'altu tuhada li bi walita alamu salati." Aku lakukan ini agar kalian mengikuti aku dan kalian pelajari solatku Jadi, ini malah hal yang baik. Memperlihatkan amalan kita bukan ingin dipuji orang, tetapi ingin berdakwah. Ya, sama dengan sebaliknya jemaah sekalian, kalau kita melakukan kejelekan, walaupun kita nggak bermaksud mengajak orang, tapi orang mengikuti kita, maka kita pun berarti berdakwah kepada kesesatan. Orang yang berdakwah kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala semua pengikutnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan orang yang diikuti kesesatannya, kesalahannya, penyimpangannya, dia pun akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Tambahan lagi jemaah sekalian, bukan ria, tapi mungkin sebagian orang mengira ria, yaitu kita dipuji tapi kita nggak harapkan. Itu bukan ria. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tilka ajil bushral mukmin. Itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin. Jadi dia beribadah, kemudian dia dipuji tanpa dia harapkan. Tapi jemaah sekalian, ada juga orang setelah dipuji, langsung muncul riaknya. Langsung muncul ujubnya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang sahabat ketika memuji yang lain, Waihak kota ta'unuka sahibik. Celaka engkau. Kamu sudah memotong leher saudaramu. Ketika dia memuji di depan orang tersebut. Tapi Nabi SAW sendiri memuji Abu Bakar di hadapannya. Artinya apa? kita lihat-lihat orang yang kita puji. Jangan sampai pujian kita malah menjerumuskan dia pada ujub dan sombong. Namun kalau kita dipuji tanpa kita harapkan itu bukan ria. Itu tidak masalah. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته